Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Yeah! Yeah! Yeah!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 mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-380 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiyakso sebagai Empu Lili Nur Indah Sari sebagai Luh Jinggang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu suhu badan Arya Kamandanu sangat tinggi. Dia mengikau di atas pembaringan sambil menggeliat-geliat, mengerang kesakitan. Luh Jinggan takut. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Arya Kamandanu. Karena itu dia segera menemui ayahnya. Empu mengatakan bahwa malam itu yang merupakan malam ke-40 setelah Arya Kamandanu digigit ular naga Puspa Kresna adalah malam yang paling menentukan. Empu mengharapkan bahwa Arya Kamandanu akan mampu bertahan sampai esok hari. Mereka kemudian bergegas meninggalkan bilik dan melangkah menuju ruangan di mana Arya Kamandanu dirawat. Ah, tunggu, tunggu, Nduk. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil cambuk. Cambuk? Hmm. Untuk apa ya? Untuk membantu Angger Kamandanu memenangkan pertarungan melawan kekuatan gaib itu. Kau tunggu sebentar, Nduk. Cambuk itu kusimpan di dalam sebuah peti di ruangan tidur ayah. Iya, tunggu sebentar. Ayah akan segera kembali. Thank you. Kakang Kamandanu harus dicambuk, Ayah? Eh? Apakah nanti tidak akan bertambah oh, sakit? <laughs> Oh, tidak, anakku. Apa yang kulakukan terhadap Angger Kamandanu merupakan suatu upacara. Upacara ini mempunyai tujuan mengusir roh atau kekuatan jahat yang ingin menguasai diri Angger Kamandanu. Lihatlah, cambuk ini tidak terlalu istimewa. Juga bentuknya sangat sederhana dengan benda inilah nanti ayah akan membantu Angger Kamandanu memenangkan pertarungan. Mudah-mudahan saja ayah berhasil. Dan Angger Kamandanu dapat diselamatkan dari pengaruh kekuatan gaib itu. Uh, kalau begitu, hmm? cepat lakukan ayah. Hmm? Tapi, tapi, lihatlah. Sepertinya kakang Kamandanu tidur pula sekali ayah. Oh. Dia tidak lagi mengigau atau merintih. Barangkali Keadaannya sudah menjadi lebih baik, hmm, Ayah. Hmm, tidak, tidak, Nduk. Justru sekarang ini keadaan Angger Kamandanu sedang kawat-kawatnya. Dia bukannya tidur, melainkan lelah. Uh. Kalau ayah tidak segera menolongnya, oh, kemungkinan besar Angger Kamandanu tidak akan mampu bertahan lagi. Ayo, Nduk, cepat bantu ayahmu. apa yang harus aku lakukan, ayah? Ayo, ayo, sini, sini. Bantu ayahmu melepaskan pakaian Angger Kamandanu. Apa? Hmm? Jadi Kakang Kamandanu harus <laughs> harus tidak berpakaian? Iya, iya. Dia tidak boleh berpakaian sama sekali. Ah. Harus telanjang bulat. Tidak boleh selembar benang pun menutupi bagian tubuhnya. Hmm. Ayo, dok, ayo. Oh, oh mengapa? Hah? Kau malu ya? Hah? ayah, iya. Hah? tentu saja aku malu. Aku kan seorang gadis. <laughs> Tapi baiklah, aku akan membuang rasa maluku. Nah, marilah ya. Marilah kita lepaskan hmm. pakaiannya. Hmm, hmm. Nah, mereka berdua kemudian melepaskan pakaian Arya Kamandanu satu persatu. Pakaian yang sudah kumal dan lusuh itu dicampakkan ke lantai ruangan. Luh Jinggan merasa sangat riku. Selama ini dia belum pernah melihat tubuh seorang laki-laki dalam keadaan telanjang bulat. Tapi akhirnya dia bisa mencampakkan rasa rikuhnya karena dia harus menolong Arya Kamandanu. Ayah, noda-noda hitam itu banyak sekali. Oh. Lihatlah, mm -mm. mengapa bisa menjadi begini, Ayah? Ah, kasihan sekali. Oh, kalau kau merasa kasihan, merasa iba, cepat bantulah ayahmu. Bantulah aku mengangkat tubuhnya. Jadi, ayah akan membawanya pergi. Kemana, ayah? mengapa tidak di halaman pondok saja? Oh, tidak bisa, Nduk. Upacara ini harus dilakukan di suatu tempat yang khusus. Jadi, ayah akan membawanya kemana? Nanti kau akan tahu sendiri. Sudahlah, jangan banyak bertanya-tanya lagi. Nanti semuanya terlambat. Dan kalau sampai terlambat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Hmm. Ayo, Nduk. Uh, bantu ayahmu. Uh, baik. Hmm. Yuk. Uh, uh, iya. Hmm. Malam telah mulai larut. Wajah bulan yang sudah tidak sempurna lagi muncul di balik ranting-ranting pohon. Angin bertiup perlahan, menyapu daerah-daerah perbukitan. Sementara itu kabut tipis melayang-layang rendah di atas permukaan tanah. Udara sangat dingin. Empu Lunggah mendukung tubuh Arya Kamandanu dan membawanya berjalan menuruni lereng Bukit gedung Peluk. Luh Jinggan mengikuti di belakangnya bersama Jamantara. Mereka terus menuruni lereng bukit, semakin jauh meninggalkan pondok. Nah, nah, kita sudah sampai, Dok. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Pohon itu eh. itu besar sekali, Ayah. Uh. Pohon itu namanya apa? Uh, Daun-daunnya sangat rimbun dan cabang-cabangnya menyeramkan. Uh. nanti kita akan mengikat tubuh Angger Kamandanu di pohon itu. Dan selanjutnya aku akan mencambuknya. Uh, mengapa harus begitu, Ayah? Apakah upacara ini tidak bisa dilakukan di tempat lain? Mengapa harus diikat di pohon itu? Ah, dengar, Du, dengar. Pohon itu namanya pohon Papa Sanghara. Papa Sanghara artinya pohon penghalau bencana. Kau nanti akan melihat sendiri keajaiban pohon itu. Pohon itu memang sejak dulu biasa dipergunakan untuk mengusir kekuatan jahat yang merasuk di dalam raga manusia. Hmm. Nah, Eh, apakah kau sudah siap? Uh, sudah, Ayah. Aku sudah siap. Nah, kalau begitu, marilah kita angkat Angger Kamandanu ke bawah pohon itu. Ayo. Hmm. Ya, bantulah aku mengangkatnya, Nduk. Hmm. hmm mereka iya. kemudian mengangkat tubuh Arya Kamandanu dan membawanya ke bawah pohon. Selanjutnya Empu Lunggah mengikat tubuh Arya Kamandanu dengan seutas tali. Arya Kamandanu diikat pada bagian kaki-kakinya, kedua belah tangannya, dan juga bagian lehernya. Sekarang tubuh Arya Kamandanu sudah berdiri menggantung pada pohon papa sanghara. Empu Lunggah lalu mundur beberapa langkah. Selanjutnya dia mengeluarkan cambuk. Kau berdiri agak ke sana loh. Nah, nah, jangan terlalu dekat. Aku akan mulai mencambuk. Ayah, Ah, apalagi, Ndo, apalagi. Jangan Sudah ya. Jangan ah. terlalu keras mencambuk. Jangan ayah. ganggu ayahmu. Ah, kasihan ayah. Hmm. Nanti dia bertambah kesakitan. Ah, kok ini ada-ada saja, Ndo. Ingatlah, Ndo. Penyakit yang sedang diderita Angger Kamandanu bukanlah sembarangan penyakit. Kita tidak bisa memanjakannya. Penyakit itu harus dicambuk Penyakit itu harus dihajar supaya segera pergi. Kalau kita memanjakannya dengan bersikap lunak, maka penyakit itu akan semakin menggerogoti jiwa raga Angga Kamandanu. Nah, apa kau ingin begitu? Tidak, Ayah. Nah. Baiklah, hmm. cepat cambuklah dia, Ayah. Cambuklah dia supaya penyakitnya segera kabur sejauh-jauhnya. Nah, kau mundur ke sebelah sana. Hmm, nah, Baik. jangan terlalu dekat. Ya. Luh Jinggan mundur beberapa langkah. Hatinya berdebar-debar. Sebenarnya dia merasa iba. Tapi dia juga ingin agar Arya Kamandanu segera sembuh dari penyakitnya yang aneh. Karena itu dia memilih diam, menunggu apa yang akan terjadi dengan hati yang berdebar-debar. Sementara itu Empu Lunggah masih terus memilin-milin cambuknya. Kemudian orang tua itu memejamkan matanya sesaat. Hmm. Hanyalah hei siluman jahat. Bukan di sini rumahmu. Bukan di sini kolong tempat tinggalmu. Ya. Kau tidak mempunyai kuasa apapun juga atas diri manusia. Hanyalah hai iblis jahanam. Ah! Dia bukanlah Angger Kamandan. Lihatlah matanya. Mata yang berwarna kemerah-merahan itu adalah sepasang mata milik naga Puspa kresna Dan lihatlah lehernya yang bersisik. Dan suaranya itu, oh, suaranya itu menggeram dan meraung-raung seperti seekor naga. Dia bukanlah Angger Kamandanu. Dialah musuh kita. Dan cambuk ini akan segera mengajarnya. Cepat kau mundur loh. Mundur. Jangan mendekat. Tapi ayah, Hah? bagaimana kalau nanti dia terlepas? Hmm. Itu akan berbahaya sekali. Ya. Dia bisa mengamuk. Ya. Dia bisa mengejar-ngejar kita hmm. dan membunuh kita. Nah, tidak akan terjadi loh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selama diikat di bawah pohon Papa Sanghara. Pohon itu akan tetap menahannya di tempatnya. Dia tidak akan mampu bergerak kemana-mana. Dia bisa mengeram, mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi dia akan terus melekat pada batang pohon itu. Nah, lihatlah sekarang cambuk ini akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Yeah! lagi memberinya ampun. Dia terus mencambuk dan mencambuk. Ujung cambuk menggeletar menampar punggung kanan dan Menghajar betisnya, perutnya, dadanya, wajahnya, keningnya, dan seluruh anggota tubuhnya yang lain. Arya Kamandanu mencerit-cerit kesakitan, meraung-raung, dan berontak sejadi-jadinya. Tapi aneh sekali, ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Batang pohon batang sara sepertinya menangkap dan meringkusnya dengan erat. Itulah pohon ajaib, pohon penghalau bencana. Iya. Ada apa dengan dirimu? Sudahlah. Mengapa kau menangis? Tinggalkan hmm? saja dia. Oh. Aku tidak tahan melihatnya, ya. kenapa? Dia, dia seperti binatang saja. Oh, dia dicambuk seperti binatang. Dia dihajar dalam keadaan telanjang bulat. Dia, dia seperti bukan manusia lagi, oh. ya. <laughs> dengar loh, dengar. Angger Kamandanu memang sudah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Dia sudah kepanjingan roh jahat itu. Justru dengan mencambuknya, aku berusaha mengembalikan sifat-sifat kemanusiaannya. Tapi kasihan sekali, Ayah. Ya, iya, aku ya. tidak tahan melihatnya. Aku belum pernah melihat penderitaan manusia seberat itu. Aku tidak tahan melihatnya, oh, Ayah. Sudahlah hapuslah air matamu loh. Jangan membuat ayahmu menemui kesulitan yang baru. Sudahlah, tidak usah menangis. Mudah-mudahan Anggir Kamandanu segera bisa disembuhkan. Itulah yang kita harapkan, bukan? Iya, ayah. Nah, mudah-mudahan. Hmm, nampaknya dia kembali pingsan. Mungkin oh. dia kehabisan tenaga, ayah. Iya. Dia meraung-raung keras sekali. Bulu kuduku sampai berdiri. Dia kelihatan sangat mengerikan, ayah. Dia, dia seperti siluman yang sangat buas. Iya, iya. Tapi aku tahu, sesungguhnya dia sangat menderita. Uh, sekarang, mari, bantulah ayah. Kita akan membawanya kembali ke pondok. Ya, ayo, ayo. Uh, bantulah ayah melepaskan tali-tali pengikatnya. Baik, hmm. ayah. Jinggan membantu ayahnya melepaskan tali-tali pengikat tubuh Arya Kamandan. Setelah mereka selesai mengerjakannya, mereka pun segera membawa Arya Kamandanu kembali ke pondok. Empu Lunggah membaringkan Arya Kamandanu di atas balai di dalam biliknya. Arya Kamandanu masih dalam keadaan pingsan. Luh Jinggan menyeka peluh yang membasahi leher dan bagian wajahnya. Ya, sudahlah. Tinggalkan saja dia. Tidak, Ayah. Eh? Aku akan menungguinya. Aku akan menunggu di oh, Kau juga harus istirahat loh. Kelihatannya kau sangat lelah. Nanti kau bisa jatuh sakit. Tidak, Ayah. Aku tidak apa-apa kok. Aku sehat. Aku memang agak lelah. Tapi aku tidak apa-apa. Biarkan saja dia sendirian loh. Dia sudah tidak apa-apa. Tidak ada perlunya kau menungguinya di situ. Lebih baik kau juga istirahat. Tidak, Ayah. Aku di sini saja. Kalau Ayah mau tidur, silahkan tidur. Ah, kalau begitu, baiklah. Tapi kalau nanti kau jatuh sakit dan merengek-rengek, awas. Eh? Ayah tidak akan menggendongmu lagi. <laughs> ayah tidak akan memanjakanmu. Tapi ayah akan mencambukmu. Ah, oh. jangan begitu, <laughs> ayah. Aku kan hanya duduk di sini. Aku tidak akan mengganggunya. Lagi pula, nanti kalau sudah mengantuk, aku akan tidur. Kau memang anak bandel loh. Hah. Baiklah kalau begitu. Tapi jangan memaksakan dirimu ya. Kalau kau sudah lelah dan mengantuk, kau harus segera tidur. Empu segera meninggalkan bilik Arya Kamandanu. Sementara itu Luh Jinggan masih tetap duduk di tepi pembaringan. Hampir semalaman dia duduk di situ. Dia duduk menunggu Arya Kamandanu, memandangi wajahnya, dan sekali-sekali menyeka keringat di wajah Arya Kamandanu. Ah, <sighs> Kakang Kamandanu, sayang sekali. Wajahmu yang tampan itu sekarang sudah bersembunyi di balik noda-noda hitam. <sighs> kakang, tahukah kau apa yang terjadi pada dirimu? Kasihan sekali kau, kakang. Kasihan sekali. Lord Jinggan? Uh, uh, ayah, ada apa ya? Jadi kau semalaman tidur di sini. Oh, kau benar-benar sudah tidak mau menuruti kata-kata ayahmu. Kau bukannya berbaring tidur di ranjangmu, malah kau memilih tidur dalam keadaan duduk seperti ini. Eh, apa maksudmu loh? Ada apa dengan dirimu? Tanya, lihatlah, lihatlah tukang kau loh. Memang, semalaman itu Luh Jinggan tidak kembali ke ruangan biliknya. Dia memilih tidur dalam keadaan duduk di sebelah Arya Kamandanu. Empu Lunggah menggeleng-gelengkan kepalanya melihat perilaku putrinya. Tapi orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu apa yang tengah dirasakan putrinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang terjadi pada diri Arya Kamandanu? Apakah dia akan bisa pulih seperti sedia kala? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.